menyampaikannya Dan dia seorang laki-laki. Naam min ahlul qura. Dan dia dari kalangan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang yang mengingkari adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya para nabi dan rasul yang muncul setelahnya dan mereka dari kalangan manusia Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir. Yaitu para ulama yang mengerti tentang Taurat, yang mengerti tentang Injil. Jika kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya para rasul itu mereka berasal dari manusia, tidak satupun dari malaikat. Wa awalur Rasuli Nuhun dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dan setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi setelahnya. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana beliau hendak menyebutkan dalil bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Dari Al-Qur'an di dalam surat nisa ayat 163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya yang menjadi syahid ketika Allah menyatakan wan nabiyina min ba'di dan tidak dikatakan wan nabiyina min qabli hanya disebutkan wan nabiyina min ba'di dan nabi-nabi setelah Nuh menunjukkan bahwa tidak ada nabi sebelum diutusnya Nuh alaihissalam. Diperjelas lagi di dalam hadis syafa'ah. Wa fi sahih Bukhari عن Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadis syafaah di dalam hadis syafaat syafaatul uzma syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang panjang أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan الناس nasa ya'tuna ila adam liyashfa'alahum fayatadiru bahwa manusia mereka mendatangi Adam agar kemudian Nabi Adam memberikan syafaat untuk mereka fayatadiru maka Adam pun udur tidak bisa memberikan syafaat fayatadhiru ilaihim maka Adam memberikan alasannya kepada mereka yakni dia tidak bisa wa dan beliau mengatakan itu nuhan Hendaklah kalian mendatangi Nuh. Awalu Rasulin ba'atahullah. Karena beliau adalah Rasul yang pertama. Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. yang diutus oleh Allah. Maka ini nas yang sorih sekali. Menunjukkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa zakara tamam al-hadith lalu menyebutkan kesempurnaan hadis ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم sekarang tentang dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir dalam suratul ahzab ayat 40 maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Para ulama ul mufassirin sepakat menyatakan dan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin bahwa beliau adalah penutupnya para nabi dan rasul. Dan itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna manzilata Ali indi ka manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya kedudukannya Ali bin Abi Thalib dariku itu seperti kedudukannya Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang menyatakan la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki oleh Allah hadis palsu buatan Ibnu Arabi yang kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh para mutanabbiun, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Seperti Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani menjadikan riwayat ini dengan tambahan illa ayyasha Allah kecuali jika dikehendaki oleh Allah ya sehingga mereka menetapkan salah satu prinsip dasar agama mereka yang mengaku sebagai muslim menyatakan bahwa pintu kenabian itu masih terbuka. Siapa saja masih punya kesempatan untuk mencapai gelar nabi. Sebagaimana bisanya dicapai gelar doktor, gelar profesor, maka nabi juga bisa. Nah. Hmm? Maka ini adalah batil. Menyelisihi ijma'ul muslimin. Barang siapa yang meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Walaupun mengaku sebagai seorang muslim. ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه dan tidaklah kosong satupun umat dari seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan syariat tersendiri ila qaumi yang disampaikan pada kaumnya au nabiyyin ataukah kalau bukan yang diutus itu seorang rasul maka yang diutus itu adalah seorang nabi yuha ilaihi yang diwahyukan kepadanya bisyariati man qablahu berdasarkan syariat dari yang sebelumnya melanjutkan syariatnya Rasul dah untuk kembali memperbaharui Menghidupkan kembali. Apa yang telah dimatikan oleh umatnya. Dari sini sangat jelas bagi kita bahwa Al-Allama Ibn Utsaimin rahimahullah membedakan antara nabi dan rasul bahwa rasul membawa syariat yang baru Sedangkan Nabi melanjutkan syariat dari yang sebelumnya. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Mereka seluruhnya menyuruh kepada umatnya dan kepada kaumnya Ani'budullah wajitanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah, mentauhidkan Allah dan jauhilah taghut. Segala sesembahan yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir dan tidaklah dari satu umat pun dari umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, melainkan telah berlalu, telah ada pada umat itu seorang nazir, pemberi peringatan, yakni Rasul. Itu pasti tidak akan kosong satupun umat. Melainkan di sana ada Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman di dalam suratul Maidah ayat 44. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalam kitab Taurat itu terdapat hudan wa nur, petunjuk dan cahaya yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu di mana para nabi yang mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah mereka menjadikan hukum kitab Taurat itu lilladhina hadu pada orang-orang Yahudi pada bangsa Yahudi nah dari sini menunjukkan pada kita bahwa masing-masing mereka diberikan rasul. Bahkan Banu Israel itu terus-menerus dikirimkan pada mereka rasul. Karena Banu Israel tasusuhumul anbiya' kullama hala halaka nabi khalafau nabi bahwa Banu Israel itu ya diikuti silih berganti para rasul. Setiap meninggal se seorang rasul maka diganti lagi oleh rasul yang berikutnya. Untuk menyampaikan risalah pada mereka. Warusulu Basharun makhlukun. Dan para rasul itu sifatnya manusia mereka. Mereka juga makhluk Laisa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak memiliki sedikit pun baik dari kekhususan rububiyah apalagi uluhiyah. Tidak punya hak untuk disembah sedikit pun, tidak punya punya hak untuk diserahkan kepadanya jenis-jenis peribadahan. Nah, manusia mereka mereka hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat ini menyembah kepada Allah. Maka nali basharin ayutiyahullahu al-kitaba wal hikmah wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi qudu ibadan li min dudillah. Ya, tidaklah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya Alkitab, berikan padanya hikmah dan kenabian, kemudian dia mengatakan pada manusia, "Jadilah kalian hamba-hambaku dari selain Allah." Tidak sama sekali. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ayamurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Mereka tidak memerintahkan kalian untuk kalian jadikan para malaikat itu Tuhan-Tuhan. Sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa sayyidul mursalin" dan beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Wa a'zamuhum jahan indallah dan yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun beliau seorang rasul. Itu pun beliau tidak mempunyai sedikit pun dalam penyembahan. Apalagi kepada selain Rasul. Apalagi hanya seorang yang soleh. Apalagi kalau hanya dianggap sebagai kiai. Rasul saja, sayyidnya para rasul. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi tidak bisa disembah tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu gaib. Dia juga mati sebagai matinya orang-orang sebelumnya. Nah, manusia biasa hanya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada yang lainnya, yaitu keistimewaan arlisalah beliau sebagai rasul. Itu saja. Beliau diutus bukan untuk disembah, Bukan untuk diangkat-angkat setinggi-tingginya di atas dari derajat dan martabah manzilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Allah berfirman di dalam suratul A'raf ayat 188 Qul la amliku li nafsi naf'an wala إلا illa Katakanlah, Aku tidak memiliki pada diriku sendiri manfaat dan tidak pula mazhar, Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Yakni di tangan Allah itulah manfaat dan mazhar. Maka seorang tidaklah memiliki manfaat dan mazhar kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki manfaat dan mazhar itu. Ya, pada asalnya, siapapun dari kita, Ana dan yang lainnya, tidak memiliki manfaat dan mudarat. Nah, tapi ketika Ana memukul seseorang, ternyata pukulan itu telak, kena. Berarti saya memberikan kemudaratan kepada orang tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yakni Allah semata-mata yang beri manfaat dan mudharah itu. Nah. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya aku mengetahui ilmu ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su' Kalau sekiranya aku mengetahui ilmu gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Terus berbuat kebaikan. Dan yang dikerjakan itu kebaikan terus, terus, terus. Tidak pernah tertimpa kekurangan. Tidak pernah tertimpa aib. Tidak pernah terluka. Tidak pernah ha, ah, ada yang memudaratkan dia. Wa mamasan su, aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan, kejahatan. Kenapa? Kalau misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Dia mengetahui kalau saya melakukan ini akan menimpa kemudaratan bagiku. Tentunya beliau akan selalu selamat dari kemudaratan itu. Ternyata juga tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka pula pada perang Uhud gigi beliau patah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui pada sholatnya itu ada najis kecuali setelah pemberitahuan dari Jibril. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Allah menyatakan padanya inna kalata drima ahdatu ba'dak kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan para sahabatmu setelah engkau meninggal. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun hanya kelebihan Rasulullah adalah bukanlah aku ini apa-apa melainkan aku memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira bagi kaum yang mukminin. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, "Qul inni la amliku lakum darra wa la rashada." Katakanlah aku tidak memiliki bagi kalian kemudaratan dan tidak pula memiliki petunjuk. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi mutahada. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang memberikan perlindungan kepadaku dari selain Allah seorang pun dan saya tidak mendapatkan tempat berlindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab Allah lah yang memberikan manfaat dan madarah. Wa talhaquhum khasa'isul basyariyah. Dan para nabi dan rasul mereka juga memiliki kekhususan-kekhususan sebagai seorang manusia. Minal marad. Ya. Kadang mereka sakit, ya kan? Nah. Kadang mereka sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam sakit. Ayub alaihissalam sakit. Siapapun sakit. Rasulullah Sayyidul Mursalin sakit. Berhari-hari beliau sakit. Naam. Sampai karena sakitnya beliau. Ya, yang demikian parah. Sampai panasnya itu dua kali lipat, ya kan? dibandingkan dengan panasnya kebiasaan manusia. Inna aku akan syadidan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sakitnya, ya, yang demikian parah sampai sakitnya itu membuat beliau pingsan. Sehingga beliau menyuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala untuk menggantikan beliau memimpin sholat pada kaum muslimin. Itulah Rasulullah. Itulah manusia. Siapapun ya sakit. Sampai dokter pun yang tahu jenis-jenis penyakit dia sakit juga. Naam. Wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa. Wa tabibu yudawi wa tabibu maribu bukan orang yang bertakwa, tapi memerintahkan manusia untuk bertakwa. Itu kedudukannya seperti dokter yang mengobati orang, ya dokternya juga sakit. Si dokter pun sakit, iya kan? Ada dokter tidak pernah sakit. Nah. Wal mauti. Dan kematian. Siapapun dia. Pasti mati. Nah. Wal haja ila ta'ami wa syarab. Dan kebutuhan untuk makan dan minum. Nah. Butuh makan, butuh minum. Walaupun itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan. Beliau bisa berpuasa, wisal, Ya. Dan itu kekhususan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ini lastu kahayatikum innallaha yut'imuni wa yasqini. Aku itu tidak seperti kalian. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi makan padaku, yang memberikan minum kepadaku. Ya. Rasul pun makan dan minum. Nah. Ya. Suatu hari datang kepada istrinya, ada makanan enggak? Tidak ada. Ini dan soim. Kalau begitu saya berpuasa. Nah, suatu ketika beliau berpuasa, ternyata ada pemberian dari tetangga makanan diberitakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau membatalkan puasanya beliau makan nah ya wa ghairi zalik dan selainnya. Ya. Para nabi dan rasul juga buang air besar. Para nabi dan rasul juga buang air kecil. Naam. Dan baunya ya sama. Sebagaimana manusia oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau membuang hajat beliau menjauh ya kan. Dan itu adab, abadah. Beliau menjauh. Nah, sebab yang namanya kotoran ya bau, iya kan? Hmm? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidur, sebagaimana manusia yang lain pun tidur. Nah, hanya berbeda. Ya, beliau punya keistimewaan. Tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terjaga, gitu. Rasulullah tidur tapi terjaga. Nah, sebab beliau senantiasa menerima wahyu, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidurnya Rasulullah tidak membatalkan wudhu Beda dengan manusia. Kalau manusia tidur ya tidak terjaga. Naam. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li Ta'ala. Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam di dalam mensifatkan Allah. Walladhi huwa yut'imuni wa Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Siapa yang membuat sakit? Hah? Yang membuat sakit Ibrahim siapa ya kawan? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Ibrahim tidak mengatakan wa idza amrobani dan jika Allah yang membuat aku sakit bahwa yashfin maka Allah yang menyembuhkanmu. Tapi ketika dia menyebutkan sakit dia mengatakan wa idza tuh ketika aku sakit. Ya. Bukan berarti bukan Allah yang membuat sakit. Allah yang bikin sakit dan Allah beri kesembuhan. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya aib tidak dinisbahkan pada Allah. Wa syarru laisa ilaik. Min babi ta'addub. Itu balagah yang terdapat dalam Al-Quranul Kirim. Dalam hal kita beradab pada Allah, kita tidak menisbahkan sesuatu yang kalau dinisbahkan itu mengandung aib pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya Allah yang menciptakan seluruhnya. Naam. Ya, di saat berdoa, jangan kita mengatakan Allahumma alladhi khalaqa syaitan. Ha? Allahumma alladhi khalaqa iblis wa wasyar wa wa wa tidak tidak boleh. Tidak adat yang demikian. Nah, menisbahkan itu. Walaupun betul Allah yang menciptakan semuanya. Ini adat Makanya Ibrahim ya, adatnya beliau ketika menyebutkan aib sakit Beliau tidak menisbahkan pada Allah. Wa idza maridtu dan jika aku sakit, fahuwa yashfid. Maka Allah yang menyembuhkanku. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Dan Allah yang mematikanku dan Allah yang menghidupkanku pula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ana basyarun mithlukum." Saya ini manusia seperti kalian. Ansa kamatan saunah saya lupa sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu kiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Naam. Naam ya salih. Rasulullah bersalah enggak? Pernah bersalah? Berarti tidak maksum. Hah? Apa itu maksum? Terjaga dari kesalahan. Rasulullah bisa bersalah enggak? Katanya maksum terjaga dari kesalahan. Hah? Dipelihara dari kesalahan. Nah, terus ngomong bahwa Rasulullah juga bersalah. Lah apa ini maksudnya? Nah, Rasulullah bersalah enggak? Bisa bersalah. Bisa salah. Hmm? Nah, terus maksumnya? Hmm. Berarti apa pengertian maksum? ah, terpelihara dari kesalahan. Ini tidak salah. Allahul musta'an. Hah, ya Fauzan. Rasulullah bersalah apa enggak? Afdal Fudail. Hah? Saya tahu. Hah? Ya Abu Abdullah. Rasulullah bersalah apa enggak? Ah, bersalah. Ketika apa? Meng. Nah, terus. Dalil. Mengharamkan madu. Pernah dengar ya, Pak? Hah? Allah alam dan tak tahu. Banyaklah kalau masalah contoh banyak. Nah, terus maksum apa maksudnya maksum? Kalau gitu apa bedanya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq yang telah mendapatkan jaminan surga? Apa bedanya dengan Umar bin Khattab yang telah mendapatkan jaminan surga. Eh, naam, naam ya barifti. Taderet dulu ashabul yamin. Ha. Eh, sama aja. Anta muqallidu man qablak. Naam ya Mahmud. Ashabul shimal. Terus apa makna maksum? Nah, Kesimpulannya sama dengan yang sebelumnya. Cuman ya kalimatnya beda. Satu dari Buton, satu ini model Surabaya dalam menyampaikan. Sama saja. Hah? Rasulullah berdosa berarti. Rasulullah berdosa. Hah? La haula wa la quwata illa billah. Ha? Ha? Ayat. Rasulullah berdosa. Apa pengertian maksum ya, akhi? Hah? <laughs> Nah, terus apa bedanya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq yang dijamin surga? Hah? Allahul musta'an ya ahlas sunnah. Naam, naam. Ha, man, man, man. Fal yarfa' yadah. Abdul Wahab. Rasulullah bersalah apa enggak? Hmm? Berdosa ya. Rasulullah berdosa. Bersalah tapi tidak berdosa. Ini madhab yang keempat. Nah. Ah. Ah, terus apa pengertian maksum? Anta Rasulullah. Mana maksum? Bukan berarti terpelihara dari kesalahan. Tetapi maksum adalah diampuninya segala kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang dari kesalahannya. Rasulullah berdosa, naam berdosa. Laqad Allah laka ma taqaddama min dzambika. Ha? Allah lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi ya, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang sifatnya seperti dosa besar, naam, seperti zina dan yang lainnya. Tidak seperti yang difahami oleh Syiah bahwa yang dimaksud dengan maksum terpelihara dari kesalahan, tidak bisa salah, gitu. Sehingga apa yang apa yang dilakukan oleh imamnya pasti benar. Ada laisa sahih. Naam telah bersalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wallahu alam bissawab ila huna ikhwan tafaddalu hafizakumullah